السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا مجلسنا الرابع من مجالس القراءة والتعليق على كتاب العلم من صحيح الإمام مسلم ونحن في ضحى هذا اليوم الأحد الثاني من ربيع الأول من عام 45 و400 وألف Setelah beliau membuka majlis ini dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada keluarganya, para sahabatnya dan yang mengikutinya. Kemudian setelah itu beliau mengatakan bahwa ini adalah majelis yang keempat dari majelis kita dalam membaca kitab al-ilm dari sahih al-imam muslim rahimahullah dan hari ini kita berada di waktu duha pada hari yang kedua dari bulan Rabi' al-awwal tahun 1445 Hijriah حياكم الله جميعا الحاضرين والمتابعين عبر البث وشبكة الإنترنت Dan saya mengucapkan hayakumullah, mengucapkan selamat kepada antum seluruhnya, baik kepada para hadirin, demikian pula kepada kaum muslimin yang mengikuti kajian ini melalui siaran streaming dan internet. أردت أن أسألكم عن بعض الأمور التي سبقت معنا أو مضت معنا Saya ingin bertanya kepada antum sekalian tentang beberapa hal yang telah kita pelajari sebelumnya. ولكن أخشى أن يؤخرنا ذلك عن الانتهاء من الكتاب Akan tetapi saya khawatir jangan sampai hal itu menyebabkan kita terlambat untuk menyelesaikan kitab ini. فسنقرأ كتابنا إن شاء الله وجملة الأحاديث Sehingga kita akan melanjutkan untuk membaca kitab ini dan beberapa hadis. فإذا بقي لنا وقت بعد العشاء سألت الأسئلة التي أريد Dan apabila masih tersisa waktu ba'dal isya, maka saya akan bertanya dengan beberapa pertanyaan yang saya inginkan. والآن نقرأ جملة من الأحاديث تتعلق بأشراط ساعة وعلاماتها أي الأمور التي تسبق يوم القيامة Maka kita akan membaca beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan permasalahan tanda-tanda hari kiamat dan perkara-perkara yang terjadi yang akan terjadi sebelum tegaknya hari kiamat tersebut. وأشراط الساعة قسمان صغرى وكبرى Dan tanda-tanda hari kiamat itu terbagi menjadi dua bagian. Ada tanda hari kiamat yang kecil, ada pula yang besar. أما علامات الساعة الكبرى فهي عشر Adapun tanda-tanda hari kiamat yang besar ada sepuluh hal. وتقع متقاربة dan tanda-tanda tersebut akan terjadi saling berdekatan antara satu dengan yang lain. Lalu kemudian setelah terjadinya seluruh tanda-tanda hari kiamat itu, maka akan tegaklah hari kiamat. Misal Al-Masih dajjal wal Mahdi ahli sunnah wa nuzul Isa bin Maryam طلوع الشمس من مغربها ونحو ذلك العشر نعم Seperti misalnya munculnya al-imam al-mahdi dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Demikian pula akan keluarnya al-masih ad-dajjal. Demikian pula turunnya Nabi Allah Isa bin Maryam alaihissalam. Dan kemudian diakhiri dengan terbitnya matahari dari tempat terbenamnya dan yang lainnya dari tanda-tanda hari kiamat yang besar. Wa ammal alamatus sughra fahiya katsiratun jiddan. Adapun tanda-tanda hari kiamat yang kecil maka itu banyak sekali. Tabda'u min maut an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila qubay al-alamatul kubra yang tanda tersebut dimulai dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga kemudian Eh, tanda-tanda uh, itu akan terus bermunculan hingga mendekati hari kiamat. Wa al-alamat as-sughra aidan tanqasim ila alamat qad waqa'at wa hiya al-alamat al-waqi'ah wa alamat lam taqa' ba'du. Dan tanda-tanda hari kiamat yang kecil juga terbagi menjadi dua bahagian. Ada tanda-tanda hari kiamat yang itu telah terjadi dan ada pula tanda-tanda hari kiamat yang belum terjadi. وقوع العلامات الصغرى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم هي من دلائل نبوته وآيات صدقه. Dan terjadinya dan munculnya tanda-tanda hari kiamat yang diberitakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian itu muncul dan terjadi dan kita menyaksikannya, ini termasuk di antara tanda-tanda dan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tanda kenabian beliau. Dan ini juga merupakan dalil bahwa Allah Jalla ala senantiasa menjaga dan memelihara sunnah dan memelihara hadis-hadis. لأن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقع كما أخبره الله به بالوحي. Sebab apa yang diberitakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar telah terjadi sebagaimana yang Allah wa taala berikan beritakan kepada beliau berdasarkan wahyu. فهذا يزيد إيمان المؤمنين وتقوم به الحجة أكثر على الكافرين والمعاندين. Dan hal ini akan semakin menambah keimanan bagi kaum mukminin dan akan menjadi hujjah yang ditegakkan kepada orang-orang yang kafir dan ilhad. لأن هذه من الأمور الغيبية التي لا تعلم إلا بالوحي من الله تعالى. Sebab perkara-perkara ini termasuk di antara hal-hal yang gaib yang tidak diketahui kecuali berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. وطالب العلم مع الأمور الغيبية يجب عليه أن يقف موقفين شرعيين Dan seorang penuntut ilmu di dalam menyikapi perkara-perkara yang gaib, maka dia hendaknya memiliki dua sikap yang disyariatkan. fala yatakallam al-amr al-awwal فلا al-shay' al-awwal la yatakallam biha illa bi إلا min al-kitab was-sunnah la biqauli imam wala alim wala syekh. Perkara yang pertama, jangan seseorang itu berbicara di dalam perkara gaib kecuali berdasarkan dalil dari kitabullah, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berdasarkan ucapan seorang imam atau seorang alim atau yang lainnya. Asy-syai' tsani an yahdhara talibul ilm والداعي إلى الله تبارك وتعالى من رسم الكيفيات للأمور الغيبية أو تخيلها Lalu kemudian perkara yang kedua, hendaknya seorang penuntut ilmu dan kaum muslimin berhati-hati dan hendaknya mereka menjauhi untuk membuat penggambaran-penggambaran atau melukis sesuatu dari perkara-perkara yang gaib. Misal umur al-ghaib ما يتعلق بأسماء الله وصفاته صفات كيفيات صفات الله permisalan dari hal-hal yang sifatnya gaib yaitu hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Alamul jin wa alamul malaika Demikian pula yang berkaitan dengan dunia kaum jin dan dunia malaikat. Ma yaqa'u min umur al-barzakh wal qabr. Demikian pula apa yang terjadi dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan alam barzakh, alam kubur. Khamsah ma yaqa'u min ahwal yawm ah, al-yawm al-qiyamah min al-hawd was-sirat wal-jannah wan-nar wal-mizan. Kemudian yang kelima hal-hal yang terjadi yang akan terjadi pada hari kiamat dari berbagai macam ke kejadian seperti tentang telaga, kemudian tentang as kemudian tentang surga, kemudian tentang neraka al-khamis mizan eh, tentang timbangan وهكذا من الأمور الغيبية ما يتعلق بأشراف الساعة المستقبلة Demikian pula termasuk di antara perkara-perkara yang gaib yaitu apa yang terjadi di masa mendatang. وحتى يفهم أو يفهم المراد أضرب لذلك أمثلة. Dan agar dipahami apa yang aku sampaikan ini, saya akan menyebutkan beberapa permisalan. مثلا بعضهم يتخذ من وسائل الدعوة إذا هناك آيات عن الجنة وأنهارها يصور في اليوتيوب في الفيديو في الرسم صورة بساتين وأزهار وأشجار وأنهار. Misalnya ketika seseorang hendak berbicara tentang surga dan kondisi yang terdapat di dalam surga, maka seorang yang ingin meletakkannya atau menyiarkannya melalui YouTube maka dia pun menggambarkan, dia membuat lukisan atau gambaran bahwa surga itu di dalamnya ada kebun-kebun, lalu kemudian dibuat gambaran-gambaran tertentu, lalu digambarkan bahwa seperti itulah surga. Dan perbuatan ini yang pertama ini adalah perbuatan bid'ah yang tidak dilakukan oleh para sahabat وقد كان عندهم موجودا الرسم والتصوير بالرسم. Dahulu mereka juga sudah mengenal yang namanya lukisan. Mereka mampu untuk melakukannya. اثنين هذا داخل في تكييف وكيفيات الأمور الغيبية Kemudian yang kedua, ini termasuk di antara bentuk membagaimanakan perkara-perkara gaib, menyebutkan keadaan perkara-perkara yang gaib yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. ثلاثة هذا مخالف لقول الله عز وجل في الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر Kemudian yang ketiga bahwa perbuatan ini menyelisihi apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi bahwa Allah jalla wa ala berfirman aku telah menyiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh sesuatu yang mata tidak pernah melihatnya dan telinga tidak pernah mendengarnya, tidak pernah terbetik di dalam hati dan di dalam jiwa seorang manusia. وهكذا بعضهم إذا أتى بمقطع فيه آيات عن النار أو محاضرة عن النار صور ورسم صورة نار تشتعل من نار الدنيا Demikian pula perbuatan sebahagian orang ketika dia mengutip ayat-ayat yang menerangkan tentang neraka atau dia menyiarkan satu pengajian yang berisi tentang uh, berlindung dari neraka maka dia memberi gambaran-gambaran tentang neraka tersebut dia melukisnya atau dia membuat gambaran-gambarannya. Wahada bid'ah. Kami sahabat وحرام في داخل في تكييف الأمور الغيبية maka ini juga termasuk perkara bid'ah yang tidak dilakukan para sahabat dan juga termasuk dalam perkara tajif berupaya untuk membagaimanakan satu perkara yang itu termasuk di antara perkara-perkara gaib. Wa mukhalifun qawlihi sallallahu alaihi wasallam narukum hadhihi allati fid dunya juz'un min 70 min dan menyelisihi apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan neraka atau api kalian yang ada di dunia itu itu satu atau seper tujuh puluh sepertujuh puluh bagian dari neraka yang ada di akhirat. أصلح الكرسي يا أخوان في خطر Ini enggak, enggak. كرسي أهم شيء ما يرجع إلى الوراء لا بس طيب هكذا طيب طيب sudah sudah dah apa apa apa iya Memang kursi tidur kayaknya ini ya. Memang bisa tidur ya. Nah. Ya Allah. Al-mithal Al-Thalik Al-Mithal المثال الثالث أن بعضهم إذا ذكر الصراط الجسر الذي يضرب على ظهراني جهنم يأتي بصور أناس أو رسم كاريكاتير كاريكاتور كاريكاتير كرتون وأن هذه جهة وهذه جهة والصراط جسر من خشب ثم الناس ينزلون منه إلى النار كل هذا من البدع وتكييف الأمور الغيبية Demikian pula permisalan yang ketiga ketika seorang membahas tentang as-sirat yang ada di hari kiamat yaitu as-sirat yang akan dilalui oleh manusia pada hari kiamat. Lalu kemudian seseorang membuat gambar atau membuat semacam lukisan atau karikatur di mana melukis atau membuat gambaran ada jembatan yang kemudian ada dua sisinya. Kemudian ada orang-orang yang lewat, orang-orang yang berjauhan, lalu kemudian di bawahnya digambarkan bahwa itu adalah neraka. Maka ini adalah merupakan perkara-perkara bid'ah dan upaya untuk mentakif membagaimanakan sesuatu yang itu termasuk di antara perkara gaib yang tidak diperbolehkan. yajuz an natakallam fil umur al nafyan wa wa kayfiyatan illa bidalil min al-wahy al-kitab was sunnah. Maka tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk berbicara tentang hal-hal yang bersifat gaib apakah menetapkan sesuatu atau menafikan sesuatu atau membagaimanakan sesuatu yang ini adalah merupakan perkara-perkara yang bid'ah yang menyelisihi apa yang terdapat di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. واضح هذا jelas ini jelas ini jelas jelas ya Allah insyaallah تنبيه أخير قبل أن نقرأ الأسانيد والأحاديث Peringatan yang terakhir sebelum kita melanjutkan membaca sanad dan hadis. أشراط وعلامات الساعة الأحاديث الواردة فيها إخبار عن وقوعها كونا وقدرا Maka hal-hal yang berkaitan tentang tanda-tanda hari kiamat itu adalah merupakan bentuk pemberitaan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya bahwa itu akan terjadi sesuai ber, dengan takdir dan berdasarkan apa yang telah ditetapkan dari takdir Allah Subhanahu wa taala. ولا يستفاد منها إباحة وجواز sehingga ja, tidak diambil faidah dari berita-berita yang akan terjadi di hari kiamat tersebut atau yang tanda-tanda hari kiamat bahwa itu menunjukkan hal ini dibolehkan atau hal ini tidak diperbolehkan untuk menetapkan hukum boleh atau tidaknya maka itu diambil dari dalil-dalil yang lain. Wa in kana katsirun minha aw aktsaruha mimma qad ulima fi syar'i tahrimuhu wal man'u minhu. Meskipun memang kebanyakan dari tanda-tanda hari kiamat itu adalah perkara-perkara yang telah diketahui di dalam syariat bahwa itu termasuk di antara hal yang diharamkan dan yang dilarang. ومجموع ما ذكر في هذه الأحاديث من علامات الساعة وأشراطها تسعة أمور. Dan kumpulan dari apa yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini nanti uh, secara menyeluruh yang akan disebutkan ada sembilan perkara dari tanda-tanda hari kiamat tersebut. Sa'qra'uha Aku akan membacakan kepada antum sekalian hadis-hadis yang berkaitan dengan hal ini. Al-awwal raf'ul 'ilmi wa qabduhu. Yang pertama di antara tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu dan dicabutnya ilmu. Wa hadha huwa al-munasib li dhikri hadhihi al-ahadith fi kitab al-ilm. Dan hadis inilah yang sesuai disebutkannya hadis ini di dalam kitab ilmu ini. وسيأتي بيان كيف يقبض ويرفع dan akan disebutkan nanti penjelasannya bagaimana ilmu itu dicabut dan diangkat. الثاني ثبوت الجهل وظهوره. Yang kedua akan menetapnya kejahilan dan akan semakin nampak kejahilan itu. والمراد بذلك الجهل بدين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليس هو عدم القراءة والكتابة. Dan yang dimaksud dengan kejahilan di sini adalah jahil tentang kandungan yang terdapat di dalam kitab Allah dan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bukan yang dimaksud jahil di sini adalah mereka tidak membaca kitab-kitab. Kemudian tanda yang ketiga nampaknya atau merebaknya orang-orang yang minum khamr. Kemudian yang keempat akan merebak perbuatan zina. Kemudian tanda yang kelima zahabul Tanda yang kelima, banyaknya kaum lelaki yang meninggal dan menyebabkan semakin sedikitnya jumlah mereka, sementara kaum wanita semakin bertambah populasinya. Kemudian tanda yang keenam, akan semakin banyak orang-orang yang terbunuh dan semakin banyak peperangan. Kemudian yang ketujuh zaman atau waktu itu semakin berdekatan. Akan datang nanti penjelasannya. Kemudian yang kedelapan akan munculnya sifat kekikiran yang berlebihan dan itu melebihi sifat bakhil yang itu terdapat di dalam hati-hati manusia. التاسع ظهور الفتن على سبيل العموم العامة والخاصة. Kemudian tanda yang kesembilan munculnya fitnah secara umum, baik fitnah yang bersifat umum demikian pula fitnah yang bersifat khusus. Sawa'an fitnah lil afrad atau lil mujtama'at. Apakah fitnah itu berkaitan dengan individu atau fitnah tersebut berkaitan dengan masyarakat secara umum? فنقرأ إن شاء الله الأحاديث ونسأل الله التوفيق والسداد Maka kita akan membaca hadis-hadis ini dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi taufik dan diberi kemudahan untuk berjalan di atas kebenaran. Wa ba'du hadhihi al-kaba'ir khamr وبعض zina qad wujidat fi ahd an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahd عليه wa li hadha aqama alaihim al-hudud. Dan sebagian dari tanda-tanda hari kiamat ini itu sudah terdapat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di masa para sahabat seperti adanya orang-orang minum khamar, adanya perbuatan zina, oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan hukum had kepada mereka. ومجموع ما أقام عليه الحد ست حالات من الزنا في عهده صلى الله عليه وسلم في المدينة. Dan secara umum Nabi sallallahu Alaihi Wasallam telah menegakkan hukum had itu selama eh, sebanyak 6 kali, 6 kondisi di mana Nabi Alaihi salatu Wasallam menegakkan hukum had di masa beliau. وهكذا كان يقيم الحد على الذي كان يشرب الخمر khamr idza utiya bihi kama bi qissati Abdullah sahibi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-mulaqab bi Himar بقوته وتحمله رضي الله عنه أنه كان يؤتى به فيجلده النبي صلى الله عليه وسلم على شرب الخمر فلعنه أحد الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبه أو لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله Maka demikian pula Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegakkan hukum had bagi orang yang minum khamr di masa beliau, seperti hadis yang disebutkan di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau bernama Abdullah yang digelari Al-Himar. Beliau digelari Himar. Himar itu artinya keledai. Maksudnya karena kuatnya beliau di dalam memikul sesuatu sehingga beliau digelari dengan gelar tersebut. Namun dia masih tidak meninggalkan minum khamar sehingga ketika dia minum khamar dibawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencambuknya dan itu berkali-kali sehingga ada salah seorang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai melaknatnya namun ketika dia melaknatnya maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya la tal'anhu fa innahu Allah wa rasulah jangan engkau melaknatnya karena sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. nya Jadi bukanlah merupakan syarat bahwa sebuah masyarakat Islam itu tidak terdapat kemaksiatan sama sekali di dalamnya. فهذا مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مجتمع أصحابه من بعده لم يخلو من حالات من ذلك. Maka ini kondisi di di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari masyarakatnya. Demikian pula kondisi masyarakat di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum itu tidak terlepas dari adanya orang-orang yang melakukan pelanggaran dan kemaksiatan. Lakinnaha lam takun zahiratan mu'lanatan wala ammah. Akan tetapi di masa itu kemaksiatan-kemaksiatan ini tidak begitu nampak dan tidak sifatnya itu tidak merebak dan menyebar secara umum. Aks ma sayaqa fi akhir zaman min fushuwi hatain al-kabiratain wa intisharihima wa illa la yakad yaslam illa man rahim Allah. Nah. Dan hal ini berbeda dengan apa yang akan terjadi nanti di akhir zaman dari merebaknya dua perbuatan kemaksiatan ini, minum khamar atau melakukan hal-hal yang memabukkan, demikian pula tersebarnya perbuatan zina sehingga hal itu menjadi sesuatu yang bersifat umum dan tidak ada yang selamat kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wal i'lam biha wa da'wah ilaiha. Nah. Lalu kemudian mereka di akhir zaman itu mempublikasikan perbuatan kemaksiatan ini dan mengajak manusia untuk melakukannya. Dan ya ini yang zahir yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita sebutkan di mana disebutkan dalam hadis itu yafshub menyebar atau merebak. Ya Bismillah. Qala Imam Muslim rahimahullah حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد قال حدثنا أبو التياح يزيد بن حميد الضبعي قال حدثني أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا Berkata Imam Muslim rahimahullah taala telah memberitakan kepada kami Syaiban bin Farrukh Kata beliau telah memberitakan kepada kami Abdul Warith. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Abu Tayyah. Beliau bernama Yazid bin Humaid Abu Ghani. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Anas bin Malik. Beliau berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk di antara tanda-tanda hari kiamat adalah ilmu itu diangkat dan kejahilan menetap dan khamr akan diminum oleh manusia dan akan semakin merebak perbuatan zina. قال الإمام أبو عثمان الصابوني المتوفى عام 449 في كتابه اعتقاد السلف أصحاب الحديث إن العلم الذي يرفع وهو ورفعه من أشراط الساعة والجهل الذي يبث وينزل ويثبت هو العلم والسنة والجهل هو البدعة diterangkan oleh Al-Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah ta'ala beliau wafat pada tahun 449 Hijriah di mana beliau menyebutkan dalam kitabnya I'tiqadus Salaf Ashabul Hadis bahwa ilmu yang diangkat di akhir zaman yang dimaksud adalah as-sunnah sementara kejahilan yang semakin menetap dan merajalela atau merebak itu yang dimaksud adalah bid'ah. قال وحدثنا حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي وابن بشار يعني محمد بن بشار الملقب بندار قال جميعا حدثنا محمد بن جعفر الملقب غندر قال حدثنا شعبة ابن الحجاج قال سمعت قتادة بن دعام السدوسي الإمام يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحدثكم أحد بعدي أي بهذا الحديث سمعته سمعه منه أي من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل تكون البدعة والأقوال المخالفة للكتاب والسنة هي الظاهرة في الناس في إعلامهم وعلومهم ومدارس وجامعات ومساجد وغير ذلك قال إن من أشراف الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل علم ويظهر الجهل ويفشو ويفشو الزنا انظروا كلمة يفشو ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى أو ويبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد ذهاب الرجال بسبب بسبب ماذا يا أستاذ ذهاب الرجال لماذا يذهب الرجال ويقضوا بسبب الفتن والحروب والاقتتال نعم Lalu berkata Imam Muslim rahimahullah taala telah memberitakan kepada kami عفوا حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد أي يموت أقاربهن ولا يبقى لهن من المحارم إلا رجل واحد يقوم بشؤونهن telah memberitakan kepada kami Muhammad ibn al-Musanna beliau berna, beliau berkunyah Abu Musa al-Anazi dan Ibnu Bashar yaitu Muhammad ibn Bashar Bundar beliau mengatakan atau keduanya berkata telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Ja'far yaitu Gundar Kata beliau telah memberitakan pada kami Syu'bah beliau mengatakan aku mendengarkan Qatadah yaitu Qatadah Ibnu Di'am As-Sadusi Abu Khattab imam dari kalangan tabi'in beliau memberitakan dari Anas bin Malik bahwa beliau berkata aku akan memberitakan maukah kamu maukah kalian aku beritakan sebuah hadis yang aku mendengarkannya secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada seorang pun yang akan memberitakannya kepada kalian yang dia mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat bahwa ilmu itu diangkat yaitu ilmu sunnah sebagaimana yang sudah diterangkan tadi dan nampak kejahilan yaitu nampaknya dan menyebarnya bid'ah bermunculan di berbagai tempat di masjid dan yang lainnya dan menyebar perbuatan zina. Perhatikan di sini disebutkan dalam hadis yafshu. Yafshu itu artinya menyebar, merebak sehingga perbuatan zina itu akan menjadi sesuatu yang bersifat umum. Demikian pula khamr akan diminum secara umum dan kaum lelaki mereka pun banyak yang pergi, banyak yang meninggal sementara yang menetap dalam kehidupan dunia adalah para wanita sehingga satu orang dari kaum lelaki itu mengurusi 50 wanita dari kerabat-kerabatnya. Apa yang disebutkan di dalam hadis ini bahwa kaum lelaki banyak yang pergi, banyak meninggal itu disebabkan karena banyaknya fitnah di akhir zaman sehingga banyak terjadi pembunuhan, banyak terjadi peperangan antara satu kelompok dengan yang lainnya sehingga terkadang dalam sebuah keluarga seluruh laki-lakinya itu meninggal semua terkecuali satu orang maka satu orang inilah yang kemudian mengurusi mahram-mahramnya mengurusi kerabat-kerabatnya dari kalangan wanita na'udzu billahi minal fitan kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari berbagai fitnah فإن الفتن تأخذ من الناس إيمانهم ودينهم karena sesungguhnya adanya fitnah itu itu akan mengambil keimanan dan agama seseorang imma wa imma bihi bil ada kalanya fitnah itu menyebabkan berkurangnya iman dan ada kalanya menghilangkan keimanan seseorang secara menyeluruh. Kama rawa Muslim an Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala salihah بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bersegeralah kalian untuk memperbanyak amalan saleh sebelum munculnya fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap. Yusbihu fiha rajul mu'mina wa yumsi kafira atau qala yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Di mana seorang di pagi hari dia masih dalam keadaan sebagai seorang mukmin, namun di sore hari dia telah menjadi kafir atau sebaliknya di sore hari dia mukmin dan di pagi hari dia telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin min dunya Di mana dia rela menjual agamanya untuk mendapatkan dunia yang sedikit ini. Itsnain al-fitan tadhhabu bil anfus wal arwah. Kemudian yang kedua, fitnah-fitnah itu menyebabkan hilangnya nyawa-nyawa. Wa aktsaru man yadhhabu fiha man syaraka fiha wa baraza laha. Dan orang yang paling terjerumus ke dalam fitnah adalah orang yang suka mengikuti dan tampil di dalam fitnah tersebut. قد قال صلى الله عليه وسلم إنما السعيد لمن جنب الفتن dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya orang yang berbahagia adalah yang dijauhkan dari berbagai macam fitnah. وقال صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج وسيأتي الهرج يعني القتل والاقتتال في الفتن العبادة في الهرج كهجرة إلي dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda melakukan ibadah di masa-masa fitnah, di masa-masa al-harj, yang dimaksud al-harj yang nanti akan disebutkan yaitu munculnya banyak sekali orang-orang yang terbunuh terjadi pertumpahan darah dan peperangan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah pada saat munculnya pertumpahan darah tersebut yaitu fitnah seperti orang yang berhijrah kepadaku. ولا شك أن من أعظم العبادة طلب علم الكتاب والسنة وآثار الصحابة. Dan tidaklah diragukan bahwa termasuk di antara ibadah yang paling agung adalah mempelajari ilmu Al-Quran dan As-Sunnah dan apa yang datang dari para sahabat. وهذا يدل على أن الفتن من أسباب رفع العلم وقلته maka ini menunjukkan bahwa munculnya fitnah-fitnah tersebut termasuk di antara sebab diangkatnya ilmu dan semakin sedikitnya ilmu itu. ثالثا الفتن تذهب بأموال الناس وممتلكاتهم وتدمر خيراتهم وبلدانهم Kemudian yang ketiga dari dampak buruknya fitnah bahwa fitnah itu akan menyebabkan hilangnya harta-harta manusia dan rusaknya kehidupan perekonomian mereka yang menyebabkan hilangnya sekian banyak apa yang mereka miliki dan dapat menyebabkan rusaknya dan hancurnya negeri-negeri mereka. Baik. نقرأ عن هذه الطريقة كل حديث ولا اسم اسم طيب ثم قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف والمسند وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم وقد أكثر عنه الإمام مسلم في صحيحه جدا ربما هو الحديث قال حدثنا محمد بن بشر وهو العبد حاء تقدم أن حاء هذه التحويل ما يوجد عندي إلا إلا عندي ما يوجد ما يوجد حاء عندي وحدثنا هذا لا عندي حاء في نسختنا طيب أنت تتحدث عن وجودها عندنا إن شاء الله وحدث حاء أي حاء تحويل أو حاء الحديث قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا عبده وابن سليمان الكوفي وأبو أسامة حماد بن أسامة كلهم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديث ابن بشر أي محمد بن بشر وعبده لا يحدثكموه أحد بعدي وهذا فيه دقة الإمام مسلم للتفريق بين ألفاظ رواة الأحاديث الأولون قالوا لا يحدثكم والاثنان قالا لا يحدثكموه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر بمثله أي بمثل الحديث المتقدم وتقدم معكم أمس الفرق بين مثله نحوه فضل. Lalu berkata Imam Muslim rahimahullah telah memberitakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah. Abu Bakar bin Abi Syaibah ini penulis kitab Al-Musannaf. Beliau bernama Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim dan Al-Imam Muslim rahimahullah taala beliau banyak sekali meriwayatkan hadis dari beliaunya Abu Bakar bin Abi Syaibah dan boleh jadi beliau meriwayatkan lebih dari seribu riwayat Kata beliau telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Bishr yaitu al addi dan disebutkan di sini ha ha itu pengalihan hadis yakni kembali kepada hadis yang pertama eh, kembali kepada eh, riwayat yang pertama jadi yang ha itu artinya pengalihan yaitu ini adalah jalur yang lain dari hadis ini Kata Imam Muslim telah memberitakan pada kami Abu Quraib, kata beliau telah memberitakan pada kami Abdah dan Abu Usama seluruhnya dari Sa'id bin Abi Aruba, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan dalam hadis e, eh, Ibn Bishr dan Abdah itu dengan lafaz la yuhaddithukumūhu ahadun ba'di bahwa tidak ada seorang pun yang memberitakan pada kalian hadis ini setelahku. Eh, di sini menunjukkan ketelitian Al Imam Muslim rahimahullah di dalam menyebutkan lafaz-lafaz hadis di mana beliau membedakan antara riwayat yang pertama yang telah beliau sebutkan dengan riwayat yang berikutnya. Pada riwayat yang pertama itu disebutkan la yuhaddithukum ahadun ba'di. Lafaznya demikian. La yuhaddithukum ahadun. Tidak ada seorang pun yang memberitakan hadis ini kepada kalian setelahku pada lafaz yang berikutnya dalam riwayat Ibnu Bishr dan Abda la yuhaddithukumuhu Jadi berbeda lafaz saja itu diterangkan oleh Imam Muslim rahimahullah bahwa keduanya atau Anas bin Malik meriwayatkan aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lalu Anas bin Malik menyebutkan semisalnya dan telah kita terangkan perbedaan antara nahwahu dengan mithlahu Nahwahu artinya riwayat itu dengan makna. Adapun mislahu riwayat tersebut diriwayatkan dengan lafaz yang persis seperti yang sebelumnya. Masya Allah. ثم قال مسلم رحمه الله انتهينا من حديث أنس والآن يذكر حديث عبد الله بن مسعود وأبي موسى قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع بن الجراح وأبي يعني أباه عبد الله بن نمير قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران حا وحدثني أبو سعيد الأشج هو عبد الله بن سعيد الإمام واللفظ له هذا من دقة مسلم وأمانته في النقل قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة شقيق بن سلمة قال كنت جالسا مع عبد الله أي ابن مسعود وأبي موسى الأشعري فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بين يدي الساعة أياما يرفع فيها العلم وينزل فيها الجهل ويكثر فيها الهرج والهرج القتل Berkata Imam Muslim rahimahullah taala dan sekarang ini setelah beliau menyebutkan hadis Anas, maka beliau berpindah menyebutkan hadis eh, Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa radhiyallahu taala anhuma. Kata Imam Muslim telah memberitakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Waqi' yaitu Waqi' bin Al-Jarrah dan ayahku yaitu Abdullah bin Numair. Keduanya mengatakan telah memberitakan kepada kami Al-A'mash yaitu Sulaiman bin Mihran kata beliau telah memberitakan kepada Abu Sa'id Al-Ashaj beliau bernama Abdullah bin Sa'id beliau adalah seorang imam wal lahu dan lafaz hadis ini diriwayatkan oleh uh, Abu Sa'id Al-Ashaj ini termasuk ketelitian Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam meriwayatkan hadis di mana beliau meriwayatkan sesuai dengan lafaz secara lafaz yang diriwayatkan oleh guru-guru beliau dalam sanad tersebut. Kata beliau telah memberitakan pada kami Waqi', kata beliau telah memberitakan pada kami Al-A'mash dari Abu Wa'il yaitu Syaqiq bin Salamah. Beliau mengatakan, "Suatu ketika aku sedang duduk bersama Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa Al-Asy'ari." Lalu kemudian keduanya mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya mendekati hari kiamat ada hari-hari di mana ilmu itu akan diangkat dan akan turun pada masa itu kejahilan dan akan semakin banyak terjadi al-harju dan yang dimaksud al-harju adalah pembunuhan. فإذا شغل الناس بفتنهم واقتتالهم على دنياهم فانشغل أنت بعبادة الله ومن أعظمها وأشرفها العلم والتعليم للكتاب والسنة maka apabila manusia ini hendak di di apa hendak di syu'il hendak di dibangkitkan ya amarahnya agar kemudian mereka terjatuh ke dalam fitnah-fitnah sehingga mereka lebih mendahulukan untuk masuk ke dalam pintu fitnah daripada dunia mereka maka hendaknya kalian menyibukkan diri kalian dengan melakukan ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk di antara ibadah yang paling mulia pada masa-masa ini adalah menuntut ilmu mempelajari kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan atar sahabat dan apa yang datang dari para sahabat ثم ذكر الإمام مسلم طريقا آخر لهذا الحديث فقال حدثنا حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثنا أبو النضر يعني جده يعني جده وأبو النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا عبيد الله الأشجعي عن سفيان هو الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله وأبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء وحدثني القاسم بن زكريا وهو ابن دينار الكوفي قال حدثنا حسين الجعفي حسين بن علي عن زائدة ابن قدامة الإمام الثقة الثبت عن سليمان وهو الأعمش عن شقيق وهو أبو وائل قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى وهما يتحدثان وهذا فيه بيان كيف تعمر المجالس بين أهل العلم وطلاب العلم تعمر بمذاكرة الحديث والعلم وقال وهما يتحدثان فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث وكيع وابن نوير يعني نحن بمثل هنا ما تكمل؟ أكمل كل شيء جمع أيوه. ثم قال أيضا حدثنا وابن بن ابي شيبه وابو كريب تقدم وابن نمير كذلك تقدم معنا جمع هنا شيوخا محمد بن عبد الله بن نمير واسحاق الحنظلي واسحاق بن ابراهيم الراهوي قالوا جميعا عن ابي معاويه محمد بن خادم الضرير عن الاعمش عن شقيق عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله ثم قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن راهوي قال اخبرنا جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي وائل قال إني لجالس مع عبد الله وأبي موسى وهما يتحدثان فقال أبو موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله Berkata Imam Muslim rahimahullah telah memberitakan kepada kami Abu Bakar bin Nadhr ibni Abi Nadhr. Lalu kata beliau telah memberitakan kepada kami Abu Nadhr. dan di sini Abu Bakar meruatkan dari Abu Nabar yaitu kakeknya. Jadi beliau meruatkan dari kakeknya Abu Nabar. Abu Nabar bernama eh, Hashim bin Al-Qasim. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Ubaidullah Al-Ashja'i dari Sufyan yaitu Sufyan Al-Thawri dari Al-A'mash, dari Abu Wa'il, dari Abdullah dan Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhuma keduanya mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu yang semisal hadis di atas. Lalu berkata Imam Muslim telah memberitakan padaku Al-Qasim bin Zakaria yaitu Ibn Dinar Al-Kufi kata beliau telah memberitakan kepada kami Husain Al-Ju'fi yaitu Husain bin Ali Al-Ju'fi dari Zaidah yaitu Zaidah Ibn Qudama beliau salah seorang imam dari Sulaiman Al-Amash dari Syaqiq bin Salamah beliau mengatakan suatu ketika aku sedang duduk bersama Abdullah yaitu Abdullah bin Mas'ud dan Abu Musa dan keduanya sedang berbincang-bincang. Keduanya sedang berbincang-bincang. Maka di dalam riwayat ini menunjukkan bahwa demikianlah mereka mengisi majelis-majelis mereka. Bahwa mereka mengisi majelis-majelis tersebut dengan ilmu dan dengan riwayat-riwayat yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keduanya sedang berdialog, sedang berbincang, maka keduanya pun mengatakan, bahwa telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu disebutkan hadis yang persis seperti hadis sebelumnya hadis Waqi demikian pula Ibnu Numair Lalu berkata Imam Muslim telah memberitakan pada kami Bakar bin Abi Syaibah dan Abu Quraib dan Ibnu Numair dan Ishaq al hamdali Ini sebagiannya sudah berlalu disebutkan hadisnya Abu Quraib demikian pula Ibnu Numair adapun Ishaq al hamdali beliau adalah Ishaq bin Ibrahim bin Rahuya seluruhnya meriwayatkan dari Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim al-Dharir dari Al-A'mash dari Syaqib dari Abu Musa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semisal hadis yang di atas lalu berkata Imam Muslim telah memberitakan pada kami Ishaq bin Ibrahim yaitu Ibnu Rahawai kata beliau telah memberitakan pada kami Jarir yaitu Jarir bin Abdul Hamid Ad-Dabbi dari Al-A'mash dari Abu Wa'il bahwa beliau mengatakan sesungguhnya aku duduk bersama Abdullah dan Abu Musa dan keduanya pun berbincang-bincang lalu Abu Musa mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu disebutkan hadis seperti hadis yang disebutkan di atas. Al-Imam Zaid bin Qudamah Al-Hafiz كان له مذهب وافقه عليه بعض الأئمة كأبي حاتم الرازي وهو أنه كان لا يحدث رجلا من أهل البدع بالحديث يقول هذا يتقوى به على بدعته ويترفع على أهل السنة زائدة ابن قدامة beliau ini adalah seorang hafiz, seorang yang terpercaya dalam meriwayatkan hadis. Beliau memiliki pandangan, beliau memiliki madhab. Yang madhab beliau ini juga diikuti oleh sebagiannya seperti Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah di mana madhab beliau beliau tidak memberitakan hadis kepada ahlul bid'ah beliau tidak akan menyampaikan hadisnya kepada ahlul bid'ah karena beliau beranggapan bahwa kalau beliau meriwayatkan hadis atau menyampaikan hadis ini kepada ahlul bid'ah maka itu akan menguatkan ahlul bid'ah menjadikan itu sebagai alasan dia yang dengannya dia akan menguatkan bid'ah yang dia sebarkan wa amma imam Ahmad ibn Hanbal wa ta'ifah min a'immat al-hadith فلا يمتنعون من تحديث أحد ويقولون نقيم به عليهم الحجة ولعل الله أن يهديهم Adapun Al-Imam Ahmad rahimahullah taala dan sekelompok dari ulamaul hadis maka mereka tidak mencegah diri mereka untuk tetap menyampaikan hadis-hadis kepada ahlul bid'ah di mana beliau beralasan bahwa dengan hadis-hadis itu kita menegakkan hujjah kepada mereka semoga saja Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada mereka. ثم ذكر الإمام مسلم طرق الحديث الرابع حديث أبي هريرة في هذه الأشراط نعم Kemudian setelah itu Al-Imam Muslim rahimahullah taala menyebutkan hadis yang keempat menyebutkan jalur-jalur hadisnya yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. فقال رحمه الله حدثني حرملة بن يحيى وهو التجيبي قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب المصري القرشي مولاه قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب محمد بن مسلم قال حدثني حميد ابن عبد الرحمن ابن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Lalu kemudian berkata lima Muslim rahimahullah telah memberitakan padaku Harmalah bin Yahya yaitu At-Tujibi. Beliau mengatakan telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab yaitu Abdullah bin Wahab. Beliau berasal dari Mesir, beliau maula dari bangsa Quraisy. Kata beliau, akhbarani Yunus telah memberitakan padaku Yunus bin Yazid dari Ibnu Syihab yaitu Muhammad bin Muslim. Beliau mengatakan telah memberitakan padaku Humaid bin Abdurrahman bin Auf bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata انتبهوا لهذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وتقارب الزمان ذكر فيه ثلاثة تفسيرات أو معاني Perhatikan hadis ini di mana Abu Hurairah mengatakan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yataqarabuz zaman bahwa zaman itu saling berdekatan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini disebutkan ada tiga penafsiran atau tiga makna yang menjelaskan uh, makna dari hadis ini bahwa zaman itu berdekatan. المعنى الأول على حقيقته أنه يتقارب أي في الوقت يكون وقت الأسبوع والشهر والسنة متسارعا قريبا من بعضه ليس كالأزمنة الماضية طويلا Makna yang pertama dalam menafsirkan hadis ini bahwa yang dimaksud adalah hakikatnya di mana waktu-waktu itu saling berdekatan, berjalan begitu cepat. Satu pekan, satu bulan, demikian pula setahun, waktu itu terasa saling berdekatan antara satu dengan yang lainnya, tidak seperti yang terjadi di masa-masa dahulu. وكبار السن من أبناء المئة العام ونحوها يعبرون عن ذلك بقولهم ما أسرع الزمن يمشي ما كنا نشعر بهذا Dan orang-orang yang tua dari mereka yang telah berusia 100 tahun maka mereka merasa bahwa begitu cepatnya zaman ini berlalu. Kami kok merasa yakni tidak merasakannya, berlalu begitu saja sampai kemudian mereka menjadi orang-orang tua. المعنى الثاني لتقارب الزمان حدوث وسائل النقل المتطورة التي تختصر المسافات فما يقضى في شهر صار يقضى في ساعات Kemudian makna yang kedua dari hadis ini adalah munculnya alat-alat transportasi yang begitu cepat menyampaikan seorang dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang dahulu bisa ditempuh sampai sebulan, namun sekarang bisa ditempuh dalam waktu beberapa saat atau beberapa jam saja. وهذا كما ترون في الوسائل الحديثة والسريعة Dan ini seperti apa yang kalian saksikan, apa yang kalian lihat sekarang ini dari adanya alat-alat transportasi yang modern. المعنى الثالث أو التفسير الثالث لتقارب الزمان نزع البركة من الوقت Kemudian makna yang ketiga yang menunjukkan berdekatannya waktu itu adalah dihilangkannya keberkahan di dalam waktu seseorang. في الزمن الماضي في اليوم الواحد أو الأسبوع ينجز أعمالا كثيرة من كتابة وتأليف وعمل وطلب رزق وتجارة لا يستطيع أن ينجز في هذا الوقت عشرها في شهر أو شهور. Dahulu mereka dalam waktu satu pekan Mereka mampu untuk mewujudkan sekian banyak proyek-proyek mereka. Ketika mereka mampu menulis, mereka mampu membuat sebuah kitab, mereka mampu mencari maisha, mencari rezeki dan melakukan amalan-amalan yang mereka inginkan itu bisa terwujud dan tercapai dalam waktu sepekan. Sementara di zaman sekarang mereka tidak mampu mewujudkannya bahkan sepersepuluhnya pun mereka tidak mampu mewujudkannya kecuali dalam waktu sebulan bahkan berbulan-bulan. آمنا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أهم ثلاث معاني لهذه الكلمة maka kita beriman terhadap apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. maka ini tiga makna yang terpenting dari penafsiran yang disebutkan di dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Qala wa ilmu wa fikr. hadis Baik. Lalu bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ilmu itu dicabut dan fitnah itu semakin nampak. wa yulqa Ay يلقى في قلوب الناس الشح وهو أشد البخل يمنعون ما يجب عليهم من الواجبات في الإنفاق بالأموال ويسألون ويطلبون ويحرصون على ما لا يحل لهم Lalu kemudian disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan dicampakkan ke dalam diri diri mereka asyuhu. Yang dimaksud asyuhu itu adalah kebahilan, kekikiran yang sangat, sangat-sangat pelit, sangat-sangat bahil Jadi tingkat kekikiran yang paling tinggi itu disebut asyuhu. Mereka mereka itu mencegah diri mereka untuk menunaikan apa yang menjadi kewajiban mereka dari mengeluarkan zakat dan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Dan lebih dari itu, bahkan mereka meminta, mereka bahkan mencari, mereka berupaya, mereka rakus untuk bisa mendapatkan harta yang tidak dihalalkan untuk mereka dapatkan. Al-wajib alaih min zakat wa ghairiha. Eh, eh. Baik, baik. Barakallahu. Baik. وقد قال الله تعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman barang siapa yang terpelihara dari kekikiran di dalam dirinya maka mereka itulah orang-orang yang meraih keberuntungan ومما خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من بعده وقوع الشح بينهم dan termasuk di antara yang dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan muncul di tengah-tengah umatnya setelah wafatnya beliau adalah munculnya penyakit kekekiran ini, munculnya penyakit asyuh di antara mereka. Karena hal itu termasuk di antara sebab-sebab fitnah yang akan muncul di antara mereka. ثم قال الإمام مسلم حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وهو الإمام صاحب السنن قال أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال حدثني حميد بن عبد الرحمن الزهري يعني حميد بن عبد الرحمن بن عوف لأن عبد الرحمن بن عوف من بني زهرة زهري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمن ويقبض العلم ثم ذكر مثله عندي وينقص العلم عندك وينقص نعم ما عندي ويقبض هذه لفظة ثم قال في في في طبع كذا ويقبض لكن هنا وينقص الله إذا فيفسر الحديث بلفظه نعم بلفظه في الرواية الأخرى أنه ينقص نعم Lalu berkata Imam Muslim rahimahullah telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi. Beliau adalah penulis kitab Sunan yang masyhur. Kata beliau telah mengabarkan kepada kami Abu Yaman Al-Hakam bin Nafi', kata beliau telah mengabarkan kepada kami Syuaib yaitu Syuaib bin Abi Hamzah dari Az-Zuhri Muhammad bin Muslim. Kata beliau telah memberitakan kepadaku Humaid bin Abdurrahman Az-Zuhri yaitu Humaid bin Abdurrahman bin Auf karena Abdurrahman bin Auf beliau berasal dari kabilah Bani Zahra. Bahwa Abu Hurairah berkata telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman atau waktu itu saling berdekatan antara satu dengan yang lain dan ilmu itu berkurang. Ya, ada ada perbedaan periwayatan lafaz. Sebagian riwayat menyebutkan wa yuqbal dan dicabutnya ilmu dalam sebagian riwayat itu disebutkan wayang kusul ilmu dan ilmu itu berkurang sehingga lafaz ini menafsirkan riwayat sebelumnya lalu setelahnya beliau menyebutkan yang semisal hadis yang di atas. فلفظ ينقص العلم يفسر أيضا اللفظين السابقين يقبض ويرفع maka lafaz kus berkurang ini menafsirkan hadis sebelumnya yang disebutkan bahwa ilmu itu dicabut atau diangkat maksudnya bahwa ilmu itu berkurang atau yang dimaksud di sini bahwa berbeda-beda kondisi yang dialami oleh manusia di akhir zaman. Pertama kali ilmu itu berkurang, lalu kemudian setelah itu dicabut dan diangkat. قال ابن العطار تلميذ النووي في كتابه شرح عمدة الأحكام قال ابن العطار تلميذ النووي في شرحه لعمدة الأحكام المجلد الأول صفحة 191 وأصح ما فسر به الحديث وأصح ما فسر به الحديث بما ثبت في رواية أخرى لا سيما في صحيح البخاري berkata Ibn al-Attar dan beliau adalah murid dari An-Nawawi rahimahullah taala di dalam kitabnya Syarhul Umdah pada jilid pertama halaman 191 beliau mengatakan dan yang paling benar yang paling sahih dalam menafsirkan sebuah hadis adalah dia atau hadis itu ditafsirkan berdasarkan apa yang datang dari riwayat yang lain dan lebih terkhusus lagi yang disebutkan dalam sahih Al-Imam Al-Bukhari ثم قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر وابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى السامي البصري قال عن معمر بن راشد البصري عن الزهري عن سعيد وابن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يتقارب الزمان وينقص العلم أتى برواية ينقص بعد ذلك إيه، قال وينقص العلم ثم ذكر مثل حديثهما أكمل إيه. ثم قال وحدثنا يحيى بن أيوب وهو المقابري البغدادي وقتيبة وابن سعيد البغلاني وابن حجر وعلي بن حجر السعدي قالوا جميعا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء وابن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الفرقة عن أبيه عن أبي هريرة حاء وحدثنا ابن نمير تقدم محمد بن عبد الله بن نمير وأبو كريب وعمرو الناقد وعمر بن محمد الناقد قالوا حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن أبي سفيان عن سالم عن أبي هريرة حاء وحدثنا محمد بن رابع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن همام الصنعاني قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة حاء وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرح المصري قال أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن أبي يونس مولى أبي هريرة عن أبي هريرة كلهم أي في روايتهم هذا الحديث انظروا هذه الطرق وكيف الإمام مسلم يتحرى ويتعب ويجمع الطرق للحديث الواحد كلهم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الزهري عن حميد عن أبي هريرة غير أنهم لم يذكروا ويلقى الشح فتكون ويلقى الشح زيادة ثقة في بعض الطرق نعم lalu berkata Al-Imam Muslim rahimahullah ta'ala telah memberitakan pada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah Kata beliau telah memberitakan kepada kami Abdul A'la dari Ma'mar Nur Rashid dari Az-Zuhri dari Sa'id yaitu Sa'id bin Musayyab dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa waktu itu saling berdekatan dan ilmu itu berkurang. Lalu kemudian beliau menyebutkan seperti hadis keduanya yang disebutkan sebelumnya. Lalu beliau berkata telah memberitakan kepada kami Yahya bin Ayyub Al-Ghafiqi dan Qutaibah yaitu Ibnu Sa'id dan Ibnu Hujr yaitu Ali Ibnu Hujr. Ibnu Ayyub Yahya ibnu Ayyub Al-Ghabir Al-Muqabir Al-Muqabir. Mereka mengatakan telah memberitakan kepada kami Ismail yang mereka maksudkan adalah Ismail bin Ja'far dari Al-Ala yaitu Al-Ala bin Abdurrahman bin Yaqub dari ayahnya dari Abu Hurairah. Kata beliau telah memberitakan kepada kami Ibnu Numair Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Abu Quraib dan Amr An-Naqid Amr bin Muhammad mereka mengatakan telah memberitakan pada kami Ishaq ibn Sulaiman dari Hamdalah ibn Abi Sufyan dari Salim dari Abu Hurairah kata beliau telah memberitakan pada kami Muhammad ibn Rafi' kata beliau telah memberitakan pada kami Abdul Razzaq ibn Hammam Sanani kata beliau telah memberitakan pada kami Ma'mar dari Hammam bin Munafi dari Abu Hurairah Lalu beliau mengatakan telah memberitakan padaku Abu Tahir Ahmad bin Amr bin Sarah. Kata beliau telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahab dari Amr bin Harith dari Abu Yunus Maula Abu Hurairah dari Abu Hurairah bahwa mereka seluruhnya mengatakan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti hadis Az-Zuhri. Maka kalian di sini perhatikan begitu banyak jalur-jalur riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah di mana beliau melelahkan dirinya untuk menyebutkan jalur-jalur ini dan menerangkannya dan menyebutkan lafaz-lafaznya dengan begitu teliti dan detailnya dari Humay dari Abu Hurairah hanya saja mereka tidak menyebutkan lafaz wayul qasyuh dan dimasukkan ke kikiran di dalam jiwa-jiwa mereka lafaz ini itu tidak disebutkan di dalam riwayat ini maka ini lafaz ini termasuk di antara uh, tambahan fiqh Artinya tambahan dari seorang perawi yang fiqh yang menyebutkan adanya penambahan wa yulqa asyuh bahwa kekikiran itu dicampakkan ke dalam hati-hati mereka. Kam baqiya ala waqt azan adh-dhuhr? Sudah ada. Ah? Tamani? سبع دقائق ثمانين دقيقة طيب إن شاء الله ثمانين ثمانين آه. طيب نقرأ الثمان دقائق حديث عبد الله بن عمر طيب طيب وقبض العلم له أسباب dan dicabutnya ilmu itu ada سبب sebabnya ومما تقدم نأخذ أن من أسبابه الفتن والدخول فيها. dan apa yang telah kita sebutkan ya itu menjelaskan kepada kita bahwa termasuk di antara sebab dicabutnya ilmu adalah munculnya berbagai macam fitnah dan nyemplung ke dalam fitnah itu. Wa min asbabihi dan termasuk di antara sebab-sebabnya akhdhu an ahli bidah kama qala sallallahu alaihi wasallam inna min ashrat as-sa'ah an yultamasa al-ilmu 'inda al-asaghir قال ابن المبارك الأصاغر أهل البدع Dan termasuk di antara sebab dicabutnya dan diangkatnya ilmu tersebut ketika kaum muslimin mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara tanda hari kiamat adalah diambilnya ilmu dari al asaghir dari orang-orang kecil dan diterangkan oleh Abdullah bin Al-Mubarak yang dimaksud al-asaghir adalah ahlul bidah. ومن أعظم أسبابه التي نص ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم قبض العلماء وموتهم قبل أن يتعلم منهم dan termasuk di antara sebab terangkatnya ilmu dari yang diterangkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan wafatnya para ulama, dengan meninggalnya para ulama sebelum ilmu mereka diambil oleh orang-orang yang hidup di masanya. والمراد بذلك علماء الكتاب والسنة الذين ينشرون العلم Dan yang dimaksud dengan hadis tersebut yaitu para ulama yaitu ulama Alkitab was sunnah yang mereka senantiasa menyebarkan ilmu. ونقرأ في ذلك هذا الحديث مع ما فيه من القصة حتى نفهم ونعتبر نعم dan kita akan membaca hadis ini dan kita akan menyebutkan apa yang terdapat di dalamnya dari kisah dan kita akan menyebutkan faedah-faedahnya. وانظروا أيضا حفظ الإمام مسلم ودقته وحرصه على جمع طرق الحديث الواحد مع dan kalian juga akan memperhatikan di sini bagaimana luasnya ilmu yang dimiliki oleh Imam Muslim rahimahullah di mana beliau akan menyebutkan jalur-jalur riwayat, menyebutkan sanad-sanad yang berkaitan dengan hadis ini padahal riwayat atau sahih Muslim ini adalah kitab ringkasan. Sahih Muslim adalah kitab ringkasan itu pun beliau menyebutkan sekian banyak jalur-jalur riwayat di dalam satu hadis. Faqala rahimahullahu taala فقال Abu Rabi' Al-Atafi wa huwa Sulaiman bin Daud Al-Zahrani, ha? Afwan, afwan. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن هشام عن هشام بن عن هشام بن عروة عن أبيه عمر بن الزبير قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس أي من صدورهم ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا Berkata Imam Muslim rahimahullah taala telah memberitakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id kata beliau telah memberitakan kepada kami Jarir yaitu Ibn Abdul Hamid dari Hisham bin Urwah dari ayahnya yaitu Urwah bin Zubair kata beliau aku mendengarkan Abdullah bin Amr bin Al-As beliau mengatakan aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidaklah mencabut ilmu dengan cara dicabutnya dari dada-dada manusia secara langsung. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala mencabut ilmu dengan cara dimatikannya para ulama. Sehingga apabila Allah tidak menyisakan lagi seorang alim pun di muka bumi. Maka manusia akan mengangkat tokoh-tokoh, pemimpin-pemimpin yang jahil. Lalu kemudian mereka ditanya dan mereka pun berfatwa tanpa ilmu yang menyebabkan mereka sesat dan menyesatkan. Idza 'arafta ma huwa al-'ilm, 'arafta man humul ulama' mautihim yuqbadu al ilm. Apabila engkau telah mengetahui apa yang dimaksud dengan ilmu, maka engkau pun mengetahui siapakah para ulama yang apabila mereka meninggal maka itu merupakan tanda dicabutnya ilmu. Maka bid'ah demikian pula pandangan-pandangan, pendapat-pendapat itu bukanlah ilmu. Wa ahluhuma laysu min ahli al-ilmi wal ulama al maqsuduna bil ahadith wa in hafizul kutubah dan ahlul bid'ah serta orang-orang yang lebih mendahulukan pendapat-pendapatnya mereka bukanlah dari kalangan ahli ilmu mereka bukan dari kalangan para ulama yang dimaksud di dalam hadis ini meskipun mereka menghafal kitab-kitab قال عثمان بن سعيد الدارمي الإمام المتوفى عام 280 في كتابه الرد على بشر المريسي قال وقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعني بطلب العلم عمايات أصحاب الكلام وأهل المقاييس ولكن عنا به ما يؤثر عنه الإمام al بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى بل ta'ala Beliau wafat pada tahun 280 هجرية di dalam kitabnya bantahan terhadap Bishr al-Marisi di mana beliau mengatakan pada halaman 397 kata beliau dan kami telah mengetahui dan kita telah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memaksudkan hal-hal yang kaitannya dengan menuntut ilmu yang dimaksud ilmu itu yang datang dari ahlul kalam atau yang datang dari orang-orang yang hanya bisa mengkias yaitu yang lebih mendahulukan pandangan-pandangan daripada riwayat-riwayat akan tetapi yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari ilmu adalah riwayat-riwayat yang datang dari beliau. وقال الإمام البربهاري رحمه الله وليس العلم بكثرة الرواية والكتب وإنما العلم باتباع السنة فمن كان على السنة فهو من أهل العلم وإن كان قليل العلم والكتب Dan demikian pula disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah dalam kitabnya Syarh Sunnah bahwa bukanlah ilmu itu adalah orang yang memiliki banyak kitab, orang yang memiliki banyak uh, banyak riwayat, banyak hafalan. akan tetapi ilmu yang hakiki adalah orang yang mengikuti sunnah. Maka orang yang disebut sebagai orang yang berilmu adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meskipun sedikit riwayatnya dan sedikit pula kitab-kitabnya. Mas'ud, Muhammad فإذا أخذوه عن غيرهم هلكوا Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu bahwa manusia ini senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila mereka mengambil ilmu dari selainnya, maka di saat itulah mereka binasa. Fama'rifatul ilm, thumma al-ulama man hum? ومعرفة الفقه ثم الفقهاء من هم من أهم الأصول والأمور maka mengetahui apa definisi ilmu lalu kemudian kita mengenal siapakah yang dimaksud para ulama demikian pula mengetahui apa yang dimaksud fikih yang dengannya kemudian kita mengenal para fuqaha ini termasuk di antara perkara yang paling penting yang harus diketahui oleh seorang muslim. ولهذا ذكره الإمام محمد بن عبد الوهاب من الأصول الستة. Oleh karena itu disebutkan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab ini termasuk di antara enam pokok enam prinsip-prinsip salah satu di antara enam prinsip dalam kitab beliau Al-Usul Sittah. الآن نتابع المؤذن إن شاء الله ونقول ما ورد في السنة حتى لا يفوتنا الأجر العظيم ثم ننظر هل نكمل طرق هذا الحديث الآن أو في الجلسة القادمة Lalu karena waktu adzan telah masuk maka kita akan mendengarkan adzan terlebih dahulu lalu kemudian kita mengucapkan zikir-zikir yang disyariatkan selepas adzan kemudian nanti akan kita melihat apakah kita akan melanjutkan menyebutkan sanad atau rantai perawi yang disebutkan di dalam riwayat ini atau kita selesaikan hingga di sini. Tobol.